Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Nam terhadap kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah sekarang kita masuki pada permasalahan yang ke-96. Permasalahan yang ke-96 ini berkaitan masalah naam termasuk perilaku orang-orang jahiliyah mereka berbangga-bangga dengan naam menisbahkan diri kepada ahlul bait keluarga Rasulullah saw atau karena mereka adalah orang-orang yang naam membantu jamaah haji ya dalam artian pemberi minum orang-orang yang Jemaah haji dan semisalnya. Naam barakallahu fikum berbangga-bangga. Jadi seakan-akan perbuatan mereka nah membantu nah orang-orang yang berhaji, nah memberi minum bagi orang-orang yang berhaji itu menyamaratakan atau istilahnya mereka menganggap itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam, akhirnya mereka berbangga-bangga dan sombong barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita lihat di sini Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih Al-mas'alatu salisatu wa tis'un permasalahan yang ke-96 Al-iftikharu bi wilayatil bait fadammahumullah biqaulih mustakbirina bihi samiran tahjuru mustakbirina bihi samiran tahjurun permasalahan yang ke-96 adalah al-iftikhar, berbangga-bangga dengan perbuatan mereka karena mereka adalah pembantu orang-orang yang melakukan jamaah haji. Dalam artian, nah barakallahu fikum, perbuatan mereka telah membantu orang-orang yang datang haji dengan memberikan minuman kepada mereka. Akhirnya mereka berbangga-bangga dan semisalnya. Naam. Akhirnya fadhamahumullah Allah Subhanahu wa taala mencaci mereka atau menganggap perbuatan mereka adalah jelek barakallahu fikum yaitu dengan firmannya nya nabi bihi samiran tahjurun. Naam, eh, dalam keadaan menyombongkan diri, nam kalian mengejek atau kalian naam mengejek terhadap Al-Qur'an eh, dalam keadaan atau pada waktu malam hari ketika kalian bergadang. Naam barakallahu fikum, Allah Jadi ketika mereka bergadang, naam di malam hari eh, mereka mengejek-ngejek Al-Qur'an dalam keadaan mereka menyombongkan bahwasanya kami adalah orang-orang yang membantu jemaah haji, memberi minum dan semisalnya. Allah musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala syarah Syekh Salih al wa Fatahullah min masail jahiliyati termasuk perilaku atau perbuatan atau permasalahan jahiliyah annahum yaftakhiruna biqiyamihim 'ala al masyair bahwasanya mereka berbangga-bangga atau dengan perbuatan mereka nah membantu nah, terhadap masyair tempat-tempat ibadah. Eh, mereka menegakkan dalam artian mereka mengerjakan ibadah atau istilahnya mereka nah berbangga-bangga dengan perbuatan mereka membantu terhadap jamaah haji dan semisalnya. bisa dana tiha watan tanzimiha dengan perbuatan mereka memimpin eh, tempat-tempat eh, haji tersebut atau dalam artian memimpin nah tempat-tempat yang dilakukan ritual haji dan juga susunan atau keteraturan mereka. Nah, mereka memimpin kemudian juga mengatur warifadatil wafidina ilaiha dan juga orang-orang nah barakallahu fikum mereka berbangga-bangga dengan perbuatan mereka menyambut orang-orang yang datang kepada nah barakallahu fikum untuk berhaji wasiqayatil hajij dan juga mereka berbangga-bangga dengan perbuatan mereka memberi minum orang-orang jamaah haji. Fahum yaftakhiruna bihadzal amal Nah, maka mereka berbangga-bangga sombong dengan perbuatan ini. Mustakbiri nabihi dalam keadaan mereka nam sombong dan juga menghina serta mencaci maki terhadap Al-Qur'an. Allah musta'an ai bi wilayatil bait. nam dengan perbuatan mereka yaitu mereka seakan-akan menguasai Baitullahil Haram. Nah, bi khidmatil bait syarif dan juga perbuatan mereka membantu Nah, Baitullahil Haram maksudnya membantu di situ adalah apa? nah barakallahu memberikan sambutan dan juga nah memberikan minum jamaah haji dan semisalnya mereka dalam keadaan sombong seperti itu. Wa bi khidmatil wafidina ilaihi dan juga membantu orang-orang yang datang kepada Baitul Haram. Wa yaftakhiruna bihadza ala ghairihim al Arab. Nah, mereka berbangga-bangga dengan perbuatan ini. Nah, berbangga-bangga dengan perbuatan ini di atas yang selain mereka dari kalangan orang Arab. Jadi mereka berbangga-bangga kami ini adalah orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang istilahnya tinggi karena kami membantu orang-orang jamaah haji dan semisalnya. Allah musta'an. Fahada min umur jahiliyah ini termasuk perilaku atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Li'anna khidmata buyutillahi ibadatun dikarenakan membantu. Nah barakallahu fikum. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah, terutama di Baitul Haram, di Ka'bah, membantu orang-orang yang berjamaah haji, orang-orang yang melakukan haji, memberi minum jamaah haji itu ibadah adalah ibadah fala yajuzu lil insan an yaftakhira bil ibadah maka tidak diperkenankan bagi manusia untuk berbangga-bangga dengan ibadahnya li'annahu yataqarrabu biha ila Allah dikarenakan orang tersebut mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala la yuridu sana minan nas tidak menginginkan pujian atau sanjungan dari manusia wal madha minan nas dan tidak pula mengharapkan pujian dari manusia bal yahmadullaha an yaj'alahu mimman yaqumuna bihadzal amal Bahkan seharusnya nam seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan menjadikan yaqumu nabi hadzal amal duna an yatakabbar bihi au an yaftakhra bih agar apa? Agar enam orang yang nam melakukan amalan ini membantu jamaah haji dan semisalnya itu termasuk orang-orang yang mereka menegakkan dengan perbuatan ini tanpa diiringi dengan apa? kesombongan dan juga berbangga-bangga dengannya. Nah, jadi enggak boleh eh barakallahu fikum dalam beribadah kita menyombongkan ibadah kita nah walaupun di hadapan manusia maupun, maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hendaknya seseorang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum dan agar menjadikan orang yang menegakkan amalan ini na'am adalah orang-orang yang tidak sombong dan tidak berbangga-bangga dengannya. Fahum badalan min an yu'minu bir rasul wa bil kitab wa yattabi'uh, maka mereka keadaan mereka na'am daripada apa? Nah, barakallahu fikum sebagai pengganti bahwasannya mereka nam seharusnya beriman kepada Rasul dan juga kitab serta mengikutinya. Nah sebagai penggantinya apa? Sebagai penggantinya justru mereka yang yaftakhiruna bi amalihim. Justru mereka berbangga-bangga dengan perbuatan mereka, amalan mereka fil bait yaitu di Baitul Haram Ka'bah. Wa yadunnuna anna hadha yakfihim 'an ittiba'il kitab wa ittiba'ir rasul. Dan mereka beranggapan bahwasanya perbuatan ini telah mencukupi mereka atau mencukupkan mereka membuat mereka cukup. Nah, dari apa? Dari untuk mengikuti Al-Qur'an dan juga mengikuti Rasul. Nah, jadi perbuatan mereka memberi makan atau memberi minum ya, perbuatan mereka membantu jamaah haji, memberi minum jamaah haji itu menurut mereka nah itu sudah cukup. Nah, sudah cukup dari apa? Dari perbuatan mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti Rasul. Hada wajhu dzammi lahum. Inilah sisi Naam celaan untuk mereka. Annahum i'tabu an ittiba'il kitab bikhidmatil bait bahwasanya mereka mengganti nama atau istilahnya mereka nah barakallahu fikum mengganti atau merasa cukup eh, dari mengikuti Al-Qur'an dengan apa? Dengan perbuatan mereka membantu atau istilahnya nah barakallahu fikum membantu Baitul Haram ya, maksudnya jamaah-jamaah haji atau istilahnya nah barakallahu fikum memakmurkan eh, memakmurkan Baitul Haram eh, menyambut jamaah haji, memberi minum jamaah haji dan nah, semisalnya dhannan minhum sebagai ini dalam keadaan apa? Dalam bentuk sangkaan dari mereka annahum takfihim, annaha takfihim bahwasanya perbuatan tersebut sudah mencukupi mereka. Ya, perbuatan tersebut sudah mencukupi mereka. Fahada min umul jahiliyah. Yang seperti ini adalah termasuk perilaku orang-orang jahiliyah. Wallahu jalla wa ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Aja'altum aja'altum al haji wa imaratal masjidil haram?" kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Apakah kalian menjadikan orang-orang yang memberi minum jamaah haji dan yang memakmurkan Masjidil Haram itu seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala la yastawuna 'indallah. Itu semuanya perbuatan itu semuanya barakallahu fikum atau perbuatan mereka memberi minum jamaah haji itu dan juga memakmurkan Masjidil Haram itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kata Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, naam, iya. Siqayatul haj, ya, memberi minum jamaah haji wa imaratul masjidil haram dan memakmurkan masjidil haram amalan saleh adalah amalan amalan saleh. Walakin la yaftakhirul insan bihadza. Akan tapi jangan sampai manusia berbangga-bangga dengan perbuatan ini wa yadhunnu annahu yakfi dan dia beranggapan bahwasanya perbuatan tersebut sudah cukup sudah. Bal alaihi an yushima bil a'mal salihah al-ukhra, bahkan wajib bagi dia untuk berlomba-lomba beramal dengan amal amalan saleh yang lainnya. Allati hiya ajallu min siqayatil haji wa imaratil masjidil haram. Yang mana amalan-amalan saleh yang lainnya itu lebih mulia dibanding apa? Dibanding memberi minum jemaah haji dan juga memakmurkan Masjidil Haram. wa hiya yaitu al-jihadu fisabilillah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala wal imanu billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal hijrah dan hijrah wa a'malun jalilah dan juga amalan-amalan yang mulia yang lainnya. Fal insanu la yaqtasiru ala amalan ya wa yadhunnu annahu yakfi. Maka hendaknya manusia tidak merasa cukup dengan satu amalan saja, kemudian dia menyangka menyangka atau beranggapan bahwasanya sudah cukup bagi dirinya. Jangan merasa cukup, satu amalan itu enggak cukup. La siyama idza dhanna annahu yakfi an ittiba'il Qur'an was sunnah. Terlebih-lebih lagi bahwasanya terlebih-lebih lagi apabila dia menyangka atau beranggapan bahwasanya perbuatan dia itu satu amalan saja yang dia lakukan itu sudah mencukupkan dirinya apa untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak perlu lagi mengikuti Al-Qur'an, tidak perlu lagi mengikuti As-Sunnah gara-gara amalan satu amalan salah yang dia lakukan. Jangan seperti itu. Wal an hunaka man yadhunnun anna suknahum fi Makkah wal Madinah takfihim 'anil amal. Dan bahkan sekarang ini ada di sana orang-orang yang beranggapan berprasangka bahwasannya suknahum penduduk barakallahu fikum atau tempat tinggalnya mereka atau orang-orang yang bertempat tinggal di Mekah atau di Madinah dan, di Madinah barakallahu fikum telah mencukupkan bagi mereka untuk beramal. Dalam artian apa? Mereka tidak perlu amalan lagi. Intinya sudah tinggal di Mekah dan Madinah sudah cukup. Nah, tidak perlu beramal amalan yang lainnya. Hatta qala qailuhum bahkan sebagian mereka berkata an-naimu fihi yakni al-haram khairun minal qa'im fi ghairihi. Perhatikan ini orang yang tidur. Nah, sebagian mereka mengucapkan orang yang tidur di nah di haram barakallahu fikum Makkah dan Madinah, misalkan di kota Makkah dan Madinah, itu lebih baik daripada orang yang sholat di tempat yang lainnya. Wa hadza ghururun minasyaitan. Yang seperti ini adalah bentuk apa tipu daya dari syaitan. Allah musta'an. Memang benar ya, sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan apa? 100 ribu kali sholat. Sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan seribu kali sholat. Sholat di Masjidil Aqsa sebanding dengan lima ratus kali sholat. Tapi kalau cuma sekedar tidur, barakallahu fikum, itu tidaklah menandingi sholat-sholat yang lainnya. Karena lafadznya hadis tersebut adalah apa? Adalah sholat. Nah, bukan tidur. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan, nah, tinggal di Masjidil Haram atau tinggal di Mekah dan Madinah, itu sudah cukup, nggak perlu amalan-amalan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan apa tadi? Orang yang tidur di situ, yakni di haram, Nah, haram maksudnya mungkin Mekah dan juga Madinah haramain itu lebih baik daripada orang yang sholat di tempat yang lain. Bayangkan, orang yang tidur dikatakan lebih baik daripada orang yang sholat. Ini adalah tipu daya syaitan atau bisik-bisikan syaitan atau rayuan syaitan atau tipu daya al-barakallahu fikum atau makar dari syaitan. Allah musta'an. Nasallallahu assalamatan afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita semuanya agar kita termasuk orang-orang yang tawaduk, merendahkan diri, tidak berbuat kesombongan dan juga tidak memiliki sifat congkak, sombong. Nah, barakallahu fikum sombong di sini dalam artian menolak kebenaran dan meremehkan manusia wal billah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu